الحمد لله الحمد لله الذي جعل التقوى خير زاد وأمرنا أن نتزود بها ليوم المعاد لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكبر الجواد الكريم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله فيا أيها المسلمون رحمكم الله Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin ayyadakumullah. Ada sebuah ungkapan. Takut pada ular, hindari dan jauhi. Tetapi takut pada Allah, dekati dan mendekatlah. Ungkapan tersebut sangat cocok, tepat dan relevan sekali dengan filosofi takwallah. Mengapa? Karena sesungguhnya takwallah itu adalah sinergi gabungan dari sikap al-mahabbah, ar-raja, wal khauf. Al khauf artinya sungkan, segan kepada Allah. Ar-raja adalah sangat mengharapkan rahmat dan fadlnya Allah dan al-mahabbah adalah cinta ijlaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinergi tiga inilah hadirin al khawf ar-raja, al-mahabbah sebenarnya adalah merupakan unsur dari takwa Allah. Karena itu jika kalian itu takut pada Allah Subhanahu wa taala, justru harus makin mendekatkan diri kepadanya. Karena di situ ada unsur ar roja dan al-mahabbah. Caranya, wa Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, fakhuduhu, respon, laksanakan sekuat mungkin. Sebaliknya, wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, fantahu. Hindarilah, jauhilah, kuat atau tidak. Perwujudan dan aplikasinya adalah imtisalul awamir wajatina bun nawahi. Melaksanakan instruksi perintah Allah wajatina bin nawahi dan menghindari larangannya kuat atau tidak. Ruh dan aspek psikologi terwujud dalam sifat dalam amal al khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal istiqdat bil yaumil akhir war ridho bit takdir ketika kita indisal amar melaksanakan perintah dan menyelarangan itulah hadirin di sana terdapat rah al khawfu bil jalil sungkan kepada Allah yang maha agung yang maha luhur yang kedua wal amalu bit tanzil mengamalkan konsep yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua diamalkan dalam rangka wal istidad bil yaumil akhir, siap-siap untuk menghadapi ketika kita besok di akhirat. Dan yang keempat, apapun yang terjadi selalu ar bit takdir, rela regowo kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah berbicara tentang ar-ridha bitakdir. Kita jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang terjemahan bebasnya sebagai berikut. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang sudah mapan, kembalilah pada Tuhanmu dengan sikap mental yang penuh ridho dan legowo Apapun yang terjadi selalu ridho, legowo dan tidak memasalahkannya. Apalagi protes kepada Allah. Masuklah pada kelompok hambaku dan masuklah surgaku. Ma'asyil hadirin ayyadakumullah. Para ulama selanjutnya memperinci tahapan demi tahapan tentang kondisi dan marhalah nafsu yang ada pada sekitar kita potensi nafsu ini bermacam-macam ada disebut nafsu bahimiyah artinya nafsu seperti hewan yang jinak yang kedua nafsu sabu'iyah Nafsu seperti hewan yang puas dan ganas. Yang ketiga adalah nafsu amarah. Nafsu yang selera rendah. Selalu mengajak sesuatu yang jelek. Selanjutnya adalah nafsu lawamah. Nafsu yang pandai mencaci dan mengolok-olokkan. Bahkan sadar ketika ia melakukan kejelekan tetapi ia belum mampu mengendalikan dirinya berupaya untuk berbuat yang terbaik. Hadirin empat nasu inilah yang perlu kita rawat, kita ramut, kita didik dengan cara imtisalul awamir dan wajitina bun nawahi sehingga kalau itu berhasil maka nafsu kita menjadi nafsu sakinah, nafsu yang tenang. Selanjutnya, nafsu yang sakinah tenang ini kita pupuk terus dengan kontinu dan istiqomah. Didasari dengan takwa Allah, maka kita akan menjadi nafsu yang mutmainnah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kata kuncinya dari surat Al-Fajr di atas dapat kita istimbati dan kita eksplorasi serta dapat kita gali sebagai berikut. Yang pertama adalah instruksi untuk selalu bertakwa itu jika dapat kita laksanakan dengan kualitas yang diharapkan dapat menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang mapan dan tenang. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kalau kita sudah sampai pada nafsu yang mutmainnah, baru kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Selagi nafsu kita, jiwa kita belum sampai pada marhalah mutmainnah, kita belum dipanggil oleh Allah. Karena itu mesti kita bermujahadah dan bermuka badah agar nafsu kita makin berkualitas menuju nafsu yang mutmainnah. Kita baru dapat dikelompokkan fadhuli fi ibadi kalau jiwa yang mutmainnah tersebut selalu dalam kondisi radiyatan mardiyah. Jadi hadirin tidak cukup kita punya nafsu yang mutmainnah saja, baru kalau ada tambahan plus rodiyah Artinya, apapun yang terjadi, ia tidak pernah protes, ngeresuloh, tidak pernah memasalahkan kepada Allah. Selalu legowo dan ridho. Karena kita selalu ridho dan legowo, karena kita tidak pernah memasalahkan kepada Allah, maka yang jadi adalah mardiyah Kita nanti tidak akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya kalau kita berhasil punya jiwa yang mutmainah, dikawal dengan rodiatan mardiyah, baru kita dipanggil untuk terakhir wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuklah kalian pada kelompok hamba-hambaku yang penuh rodiatan mardiyah Selanjutnya wadkhuli jannati terakhir marilah kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya mujibah sa'ilin ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Inna asanal kalam كلام الله الملك العلم فالله تعالى يقول فبقول يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذي الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala Ali wa ashabihi masabihil ghurar amma ba'd fa ya ibadallah Ittaqullah ta'ala min simaghil laghwi wa fudulil khabar. Wantahu ammana'akum an wa mazzajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin fada'a fi nafsi. Wa sanna bi malaikatil musabihati bi qudusih. Wa sallasa bikum ayyalum inun min bariyati insi wa jinnih. Faqala ta'ala muhbira wa amira. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقود الحاجات ويكافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma ya Rabb, a'izzal Islam al muslimin, wahdulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ya Rabb, syattis samlahum, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma tammir diyarahum, Allah mansur man nasaratin wahdul man khadalal muslimin. Allah maj'al baldatana hadih aminatan mutmainnatan wa sa'ira buldanil muslimin waktu billahumma ya rab as-sitra was-salama wal afiya alaina wa ala abitikal hujjat wal ghuzzat al musafirin fi barrika wa bahrika min ummati sayyidina Muhammadin ajma'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma fil minamnat الأحياء منهم الأموات برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يجب لكم ولذكر الله أكبر